Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Maha suci Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar Yang mempertemukan kita kembali di hari ini Tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal alamin. Pemirsa, kebahagiaan bukanlah kata yang asing bagi kita. Bahkan kata tersebut sering kali kita dengar dan sering kali kita ucapkan. Tetapi seperti apakah makna sesungguhnya kebahagiaan itu oleh sebagian orang ada merupakan sebuah tujuan hidup dan orang yang lain merupakan bagian dari tujuan sebuah kegiatan. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi lebih jauh tentang apakah itu kebahagiaan. Bersama saya telah hadir seorang guru kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Solih Ramli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa ketemu dengan Pak Kiai ini. Sama-sama. Cukup lama mendengar namanya, tapi belum pernah ketemu bersama-sama seperti ini ya. <laughs> Baru saat ini bisa ketemu. Baik, Pak Kiai terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa sebagaimana biasa kami tidak saja berdua Kali ini kita kedatangan tamu yang subhanallah cukup meriah Ibu-ibu dari Majelis Taklim Arudha dari Bintaro Pondok Aren Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar Bu? Tidak bersemangat seperti bajunya merah putih <laughs> bagus ya <laughs> Baik Bu, terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, nanti di segmen berikutnya juga kita akan dihibur oleh grup Marawis Al-Amin dari Pondok Pesantren Jamiyah Islamiyah Pondok Arin. Assalamualaikum. Apa kabar, Bek? Baik semua ya? Kok tidak bersemangat kayak ngantuk gitu loh, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka ada lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya keridoan serta surga mereka memperolehnya di dalam kesenangan yang kekal mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya Pemirsa demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahan Quran Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai 22 Dan berikutnya nanti kita akan berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa esensi, makna dan hakikat kebahagiaan itu Untuk itu tetap bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Pagi ini kita berbincang tentang apakah kebahagiaan itu Bersama guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Ramli Baik, Pak Kiai Berbicara tentang kebahagiaan Tadi seperti yang saya singgung depan Bukan merupakan kata yang asing bagi kita Bahkan cenderung sering kita ucapkan gitu ya Tapi terkadang sebagian besar kita mungkin termasuk saya belum paham apa itu esensi kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, mungkin sebagai sebuah koridor diberikanlah kepada kita terlebih dahulu tentang apa sih makna kebahagiaan itu Pak pakai silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa ibu. Hmm, Manis-manis. <laughs> Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita berada dalam sehat walafiat. Amin. Dan kita berharap agar kiranya nikmat sehat afiat iman Islam selalu berada pada kita dan juga kepada pemirsa televisi Republik Indonesia hmm. di rumah. Uh, mengenai kebahagiaan itu adalah kata benda yang diawali dengan kata ke dengan akhirian an. an. Kalau bahasa Arab arti bahagia itu saada hmm. atau saida Hmm. Ibu ada yang namanya saida Kalau ada yang namanya saida arti bahagia. Kemudian juga dalam bahasa lain faiz atau faiz. Hmm. Hmm seperti yang ada dalam surah At-Taubah tadi. Hmm. Ulaika humul faizun. Hmm. Mereka orang yang beruntung dan berbahagia. Kebahagiaan adalah dambaan setiap manusia. Tanpa melihat status sosial dan pangkatnya dalam masyarakat. Siapapun ingin bahagia. Ibu ingin bahagia? Iya. Alhamdulillah. Saya kira kalau ada yang tidak ingin berarti bukan manusia gitu ya. <laughs> Baik, oke okay, silakan. Jadi kalau kita mendambakan satu kebahagiaan, tentu kita lihat dulu apa pengertian bahagia. Ya. Manusia kadang-kadang berbeda, Bu, dalam menafsirkan kata bahagia itu mereka punya pandangan sesuai dengan background latar belakang pemikiran mereka satu contoh mhm. Pak Rahmadi seorang ilmuwan ilmuwan akan merhatikan bahagia jika hasil riset mhm. yang dia capai, yang dia cari dalam sekian tahun kemudian diakui risetnya itu mm-hmm. setelah diakui dan diumumkan timbul rasa kebahagiaan kemudian seorang materialis orang yang pandangannya dalam hidup ini hanya Uang, berfokus ya. kepada harta hmm. Hmm. menumpuk harta yeah. mengejar harta siang malam dicari yang dipikirkan adalah harta, harta. Hmm ini mereka berpendapat bahwasanya kebahagiaan itu jika berhasil menumpuk dan mengumpulkan harta. Ibu-ibu begitu enggak? Enggak dan tidak. <laughs> Jadi padahal saya baca satu bait syair mhm. dari kitab yang kecil namanya Rafiqi sekarang oleh Profesor Mahmud Yunus. Dia bilang walastu ar-sa'adata amalin. Aku tidak melihat kebahagiaan itu lantaran banyak menumpuk harta. Hmm. Jadi orang yang banyak hartanya belum tentu dia orang yang bahagia. yeah. Betul kan? Walakin taqiyah wa sa'id. Tetapi justru rasa takwalah yang membuat seseorang itu menjadi bahagia. Kemudian seorang pejabat mengartikan bahagia itu jika dia berhasil meraih satu pangkat atau kedudukan yang tinggi, gitu. yang ya? tinggi, mm -hmm. yang tentunya menjadi dambaannya. Yeah. Apakah dia itu mengharapkan jadi seorang pemimpin dalam satu masyarakat Pokoknya dari RT sampai yang paling tinggi. Kalau berhasil, dia akan merasa apa? Bahagia. Hmm. Lalu sekarang kita kembali. Apakah bahagiaan itu yang dikeluarkan oleh pendapat-pendapat tadi benar? Ada benarnya dan juga ada salahnya. Hmm. Yang benarnya yang seperti yang apa? Yang benarnya itu yang mana? Konsep Islam tentang kebahagiaan ini, -huh. Hmm. Ahmadi. Yeah bahwa kebahagiaan itu pertama jika seseorang memiliki empat kriteria yang paling pokok dalam hidup ini. Apa saja itu yang empat itu? Pertama, uh mhm. -huh. amanu. Beriman ya? Beriman. Uh mhm. -huh. Pertama nih ibu, kalau kita orang yang beriman, kita termasuk orang yang berbahagia. Ibu beriman? Betul? Kata siapa? tentu kan kata sendiri ya. ya. Nah, iman ini perlu bukti. Tidak benar kalau iman itu hanya sekedar ucapan, mm -hmm. sekedar angan-angan. Baginda Rasul pernah mengingatkan kita para Ramadi. Mm -hmm. Laisal imanu bit tamanni wat tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amal. Apa itu iman? Iman itu bukan hanya sekedar khayalan. Mhm. Ucapan saya beriman sama Allah. Saya percaya sama Allah. Saya yakin Allah itu ada. Tetapi iman itu terukir dalam hati mhm. dan terwujud dalam bentuk amaliyah perbuatan perbuatan sehari-hari mm -hmm. dalam sikap hidup kita. Seperti pagi hari ini pemirsa di TV di rumah, bisa TV di rumah, sedang mendengarkan kuliah Ramad, eh, kuliah subuh, mm -hmm. hikmah pagi. Mudah-mudahan ada di dalamnya refleksi keimanan itu ya. Hmm, Termasuk ibu ibu-ibu yang hadir dari jauh mendengarkan hikmah pagi, mengorbankan waktu, tenaga. Ini salah satu bukti adanya iman dalam jiwa kita. Itulah tadi yang dikatakan perbuatan. Ya. Perbuatan. Ya? Hmm, okay. Nah, kemudian uh, bukan hanya itu. Mm -hmm banyak kalau dijabarkan dalam bentuk yang amat sangat luas. Baik. Seluruh tata kehidupan dan sikap hidup kita ya bisa mencerminkan iman di dalam hati kita. Baik, itu yang pertama tentang iman. Yang kedua. Kedua. Mhm. Jaha wa hajaru. Alladzina mhm. wa hajaru. Mhm. Orang yang berhijrah sudah beriman kan tidak semua orang mukmin ini orang yang taat kepada Allah. Betul. Ada juga mukmin yang asi. Kalau mukmin yang asi ini mukmin yang musingin, bukan mukmin yang muslimin. <laughs> musingin ya. Musingin. Kalau mukmin yang muslimin itu yang patuh seperti ibu-ibu kita amin, pagi hari ini. Amin amin amin. Nah, kalau muslim yang mukmin yang musingin ini yang kadang-kadang pulang pergi itu kalau lagi enak sama dia, dia ibadah. Kalau tidak enak, dia lupa. Ada yang semacam itu. Nah, ini kemudian setelah betul-betul memperoleh hidayat dari Allah, dia hijrah, pindah. Bukan berarti hijrah itu pindah dari satu daerah ke daerah lain. Mhm. Pindah dari hal-hal yang negatif hmm. menuju ke arah yang positif. Oh, artinya kalau selama ini suka ngomongin orang berubah, berubah gitu ya. Berubah jangan ngomongin orang lagi gitu ya, Bu ya. Nah, <laughs> dikunci mulutnya hmm, hmm. untuk tidak menceritakan keaiban orang lain. Hmm, hmm. Tapi kalau menceritakan kebaikan orang lain boleh. Ya. Misalnya menceritakan Pak Ramadi Kemudian bagus sekali. Boleh nggak? Amin. Boleh alhamdulillah. Kayaknya besar baju saya nih pagi ini nih. Jadi boleh saja menceritakan hal yang baik. Kemudian mm -hmm. uh, pindah dari lembah kemaksiatan menuju ibadah kepatuhan hmm. kepada Allah. Yeah. Itu hajaru. Yeah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, jahadu. Berjihad. Berjihad. Nah, seperti apa jihad kita saat ini itu? Uh, ini banyak orang keliru menafsirkan kata jihad. Ya sehingga jihad itu diartikan dengan perang. Mm -hmm. Kalau perang biasanya kan mengangkat senjata. Yeah. Ini keliru. Jihad itu artinya berjuang. Mm -hmm. Berjuang untuk memperoleh taraf kehidupan yang lebih baik. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ya. pendapat-pendapat tadi. Mm -hmm. Berjuang untuk memperoleh ilmu. Seorang ilmuwan tadi. Yeah. Berjuang untuk memperoleh ilmu. Nah, untuk memperoleh ilmu itu diusahakan dia perjuangkan ibu mau dapat ilmu harus datang mau dapat ilmu tentang agama rajin ke majelis taklim sampai Nabi kan pernah mengingatkan kita itu mhm. kata Nabi iza marortum Biryadil jannati farta'u kalau anda lewat di satu satu taman surga di dunia, silahkan mampir. Hmm, seperti apa taman surga di dunia? Seperti apa itu taman surga? Ya, apakah seperti taman menteng di sana itu? <laughs> Atau seperti apa? Sahabat pun bertanya waktu itu, kila mhm. wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasul? Lalu Nabi menjawab, Kala majlisul ilmi hmm. majlisul zikri majlis taklim saya kira termasuk pagi hari ini bukan amin amin, Nah, insyaallah ini kan majlis taklim ya, termasuk ya, zikir jadi ini salah satu usaha perjuangan kita perjuang untuk mencari harta hmm. Allah bolehkan kita cari harta Allah jadikan huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan langit dan bumi untuk siapa? Untuk manusia. Bahkan surga neraka untuk siapa? manusia. Kalau jin setan masuk neraka, mhm. pulang kampung. Ya, memang asalnya dari sana. Mulai dari sana. Mhm. Jadi semua untuk kita. Tapi kan mesti ada koridor yang diperhatikan juga kan? tidak nah. tidak dengan serta merta apapun yang kita inginkan betul, kita bisa lakukan gitu. Betul sekali. Hmm. Jadi e, dalam memperoleh harta itu hmm. harus dipilah-pilah, pilih-pilih. Karena dalam mencari harta itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh kita kenal dengan kata halalam tayyiba. Hmm. Yang tidak boleh tentu pemirsa di rumah dan ibu-ibu telah tahu itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. boleh kita cari kekayaan, boleh enggak? Boleh. Cari kekayaan sebanyak-banyaknya. Boleh. Asal kita gunakan kekayaan itu untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dunia balaghul akhirah. Mhm. Dunia dijadikan jembatan untuk menuju akhirat. Jadi bukan semata-mata seperti tadi. Ya. Hanya hidupnya hanya harta. Mhm. Tapi kita tidak hidup kita kita janji sama Allah Ketika kita salat kita janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita ini, solat kita, ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita hanya teruntuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita hanya untuk Allah, Allah punya hudud, mhm. punya peraturan-peraturan. Nah peraturan ini kita jaga. Peraturan ini kita pelihara. Orang yang dalam koridor duduk tunduk dengan peraturan Allah, ridwanum minallah. Hmm. Dia akan mendapat keridhaan dari Allah. Tapi terkadang Pak Kiai, kita ingatnya itu hanya terkadang waktu sholat saja Pak Kiai. Ketika bersungguh-sungguh dalam mencari harta, udah lupa tuh. Ah. Terkadang apa saja nih Pak Kiai. Nah kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi pada kita? Nah, makanya ketika kita mencari harta, Allah itu jangan disimpan dalam laci. Jangan ditaruh di masjid jangan saja. Jangan di masjid saja. Hmm. Jadi dibawa serta. Inna Allah ma'ana. Allah selalu bersama kita. Ya. Jadi ketika kita berduaan dengan lain jenis, hmm. kita ingat. Kalau dengan istri nggak apa-apa kan? Oh, itu halal. Itu halal ya, pak apa <laughs> Jadi kita harus uh, ingat bahwa ada Allah yang mengawasi kita melalui dua malaikat kiroman katibin, rokib dan atib. Baik Pak Kiai, sebelum kita melempar pertanyaan satu lagi, yang keempat itu apa tadi? Iman, hijrah, kemudian jihad. jihad. Hmm. Nah jihad ini yang keempat bukan hanya dengan harta, bahkan kalau perlu jiwa kita. Jiwa kita jadikan alat untuk mengorbankan diri kita demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bunuh diri. Nah, itu dia. Saya ingin <laughs> teruskan. Konotasi jihad dengan jiwa ini apakah betul seperti sebagian kita ya, ah, saudara-saudara kita yang punya persepsi bahwa harus mengangkat pedang tadi gitu ya, di mana ada kemungkaran mereka angkatlah pedang mereka itu, mereka angkat senjata mereka untuk menumpas itu bukan itu. Hmm. Termasuk orang yang mengatakan bahwasanya uh, bunuh diri. Ya, bunuh, bunuh diri uh, <laughs> bunuh hmm. diri hmm. untuk mencapai keriduan Allah. Sebaliknya malah itu mendapat kutukan dari Allah. Termasuk hmm. orang yang putus asa. Orang yang putus asa itu jauh dari rahmat Allah. Mhm. Jauh dari rahmat Allah berarti jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, kira-kira itu Baik. arti kebahagiaan yang berlandaskan Al-Quranul Karim. Masih banyak lagi nanti bisa kita lihat kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya. Dan kebahagiaan dalam masyarakat itu ada sekilas-sekilasnya sendiri. Baik, pakai simpan dulu pakai. Kita berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu yang ingin bertanya tentang seperti apa eh, kebahagiaan itu. Silahkan bu, siapa yang pertama? Oke, silahkan tolong sebutkan namanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, nama saya Ibu Jaya dari Majelis Taklim Arido uh, eh, Kelurahan Pondok Ujung, ya. Kecamatan Pondok Aren, Bintaro. Silakan Bu Jaya. Uh, iya. eh, saya ingin bertanya kepada Pak Kiai uh, bagaimana uh, kebahagiaan itu uh, menurut kacamata Islam ya Pak Kiai ya. Uh mm-hmm. -huh. Kalau uh, misalkan Eh, kita uh, sholat gitu ya uh, terus kita uh, juga sholat tahajud gitu uh, terus kita uh, biasanya kan niatnya nih ya uh, untuk agar orang itu kan tertarik gitu uh, hmm. apakah itu uh, menurut saya gitu ya uh, apakah itu ria apakah itu takabur gitu hmm Uh, itu yang perlu saya tanyakan. Oke. Okay. Uh, uh. Itu saja Bu. Terima kasih. Baik Bu Jaya, terima kasih. Satu lagi mungkin uh, ibu yang bertanya, silahkan. Mohon disebutkan juga namanya ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Tuti Rahmawati. Uh mhm. -huh. Yang ingin saya tanyakan, uh, jadi faktor-faktor apa saja yang dapat membahagiakan kita? Kemudian bahagia yang hakiki itu seperti apa sih? Uh mhm. -huh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini luar biasa nih pertanyaannya nih. Sekali ya. ya, Ibu Jaya tadi tentang kebahagiaan menurut kacamata Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah kita ketika sholat ingin dilihat orang itu juga merupakan sebuah esensi gitu ya? Padahal ingin sholat tahajud dan lain-lain sebagainya. Itu pakai syekh. Uh, ibu yang bertanya tadi. Hmm. Kalau kita kembalikan kepada ibadah ini bahwa ibadah ini kan tergantung dengan niatnya. Mm-hmm. Ya. Ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan ibadah tergantung dengan niatnya. Ada seorang ibadah, dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi niatnya ingin dilihat orang. Jadi niat ibadahnya ingin dilihat orang Dengan kata lain tidak ikhlas mhm. Ketika dia ibadah, dia sholat dilihat sama orang Dia bahagia ya. Ketika itu bahagia Tetapi kebahagiaan yang sebenarnya Dia tidak raih hmm. Padahal mulutnya pernah berkata ketika sholat inna sholati tadi Pemahyaya hmm. wa mati lillahi rabbil alamin Karena Allah Tapi syaitan masuk Menyelinap dalam jiwanya dan berbisiklah dia kamu kalau sholat yang khusyuk kamu kalau sholat rukunnya biar baik kamu biar begini nanti dilihat sama orang atau seorang eh, gadis dilihat sama calon mertuanya sehingga mertuanya senang nah, ikhlas nah kebahagiaan yang hakiki tidak dia peroleh hanya kebahagiaan yang semu yang sementara ketika orang itu senang sama dia dia bahagia tapi kebahagiaan yang hakiki no tidak diraih ya Hmm, Oke, okay. nah ini mungkin menyambung ke pertanyaan kedua dari Bu Sri Rahmawati tadi tentang uh, kebahagiaan yang hakiki ini pertanyaan kedua itu yang seperti apa? Baik Bu Rahmawati. Ya. Alhamdulillah. Kalau tadi kita simak ayat Quran surah At-Taubah, ya, itu eh, sebenarnya adalah arti kebahagiaan yang hakiki yang menyangkut khairai dunia wal akhirah. Mhm. Menyangkut uh, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi dari surat taubat tadi itu itu termasuk di dalamnya dunia hasanah. Mhm. Beriman, ya. hijrah, berjihad. Jihad, jihad ingin mencari harta, jihad ingin menambah ilmu, mhm. jihad ingin mencari segala sesuatu yang positif. Itu ada di dunia. Nah, tapi nggak cukup di dunia saja. Mhm. Tambahkan lagi wafil akhirati hasanah dan di akhirat juga memperoleh kebahagiaan yang lebih dari apa yang kita capai di dunia, mhm. yang lebih besar dari apa yang kita raih di dunia. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, melalui sunnah Rasul dan juga melalui contoh-contoh yang diberikan oleh a'immatil mujtahidin mm-hmm. para ulama-ulama yang ar-rasikh fil ilmi wal yaqin. Baik, pertanyaan dulu yang kedua, jadi faktor apa saja yang dapat uh, membuat kita itu bahagia? Faktor apa yang harus kita uh, telisik di situ? Tadi perbaiki iman kita. Mm-hmm. Karena iman manusia ini kadang-kadang yazidu wayan kusu kadang-kadang tambah satu saat turun turun mm -hmm. jadi saat di majelis taklim mm -hmm. iman itu tambah yeah. saat berada di pasar kadang dia belanja beli bawang mm. satu kilo tanpa bicara sama tukang yang, jualan. yang jualnya itu mm. langsung bang tambah ya nah. jadi tambah tapi ambil sendiri. Iya. Boleh enggak namanya? Boleh. Tapi insyaallah ibu-ibu yang sini tidak ada. insyaallah Allah mudah-mudahan tidak. Tidak beda maksudnya. <laughs> tambah. Oke. Okay. keimanan yang uh, diperbaiki. Hmm, apalagi faktor yang lain. Kemudian uh, eh, imanan harus tambah melalui taklim, ya. melalui pendengaran kita. dan taklim itu tidak hanya melalui uh, pendengaran, dengar hadir, baca buku di rumah hmm. biasakan bu baca buku kita ibu biasanya kan kalau mau piknik ya hmm. mau jalan-jalan yeah. yang dipikirkan bukan uh, dibaca buku tentang sejarah tempat yang akan dikunjungi hmm. yang dipikirkan apa persiapan makannya ya dari malam itu buat montong segala macam ya di bus makan gitu nah sebetulnya itu perlu juga yeah. tapi yang harus kita tahu tentang apa sebenarnya tempat yang akan kita kunjungi itu bagaimana sejarahnya sehingga saat kita berkunjung tambah mm-hmm. keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kondisi kita rata-rata bangsa Indonesia lebih senang <laughs> seperti itu ya. kalau kita lihat orang lain itu malah Eh, baca buku terus itu ya. Jadi sejarahnya dibaca sehingga ketika dia datang tambah yakin dia namanya Ainul Yakin. Baik. Baik Bu Jaya, Bu Sri Kuti Rahmawati mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan pakai kita nampaknya harus jeda sesaat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan diskusi tentang apakah kebahagiaan itu, kita akan simak sebuah tembang syair dari grup Marawis Al-Amin berikut ini. pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang apakah kebahagiaan itu bersama Bapak Dr. Andes K. Haji Soleh Ramli. Dan uh, kita akan berbincang lebih jauh tentang seperti apa hakikat kebahagiaan itu. Nah, Pak Kiai, kita lanjutkan nih tentang kebahagiaan ini selalu menarik untuk uh, kita simak gitu ya. Tadi ada empat hal yang harus kita uh, upayakan untuk dilakukan maksimal gitu ya Beriman, berhijrah, berjihad Tidak hanya dengan harta maupun dengan jiwa Kalau misalkan keempat hal ini mampu kita upayakan Minimal untuk uh, lebih meningkat dibanding waktu-waktu yang lalu Kira-kira apa sih janji Allah sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk bisa melaksanakan itu Silahkan Pak Kiai Makasih, Haji uh, <laughs> Setiap kali Allah perintahkan satu ibadah, satu kebaikan, Allah selalu mengiringi dengan janji-janji. Mm -hmm. Tapi janji Allah betul. Ya. Tidak pernah Beda dengan janji ya. manusia. Mm -hmm. Karena Allah sendiri bilang, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janji. Kalau manusia ada yang suka mengingkari janjinya. Kan gitu. Ya Allah nggak pernah mengingkari janji. Ah, bagi orang yang telah punya kriteria kebahagiaan tadi, hmm. Taubah ayat 20 dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah akan berikan mereka kegembiraan, kebahagiaan. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Orang sudah masuk dalam rahmat Allah maka dia akan memperoleh ridwan hmm. keridoan dari Allah kalau Allah sudah ridho maka jannatun na'im jannatun muqim hmm. jadi surga yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya di akhirat bahkan di dunia karena kita baca dalam ayat lain bahwa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun gitu indah ya. orang-orang ya. yang berbuat baik sama ada dia itu laki atau perempuan dengan catatan amanu mhm dia punya iman kepada Allah dan Rasulnya termasuklah katakan rukun iman maka Allah berjanji akan berikan dia kehidupan di dunia toyibah kehidupan yang baik kehidupan yang layak kehidupan yang pantas tapi wala najziyannahum biasa bihasani makanu yang ya'malun. Allah akan berikan balasan lagi lebih dari apa yang pernah Allah berikan di dunia. Baik Pak Kiai, saya ingin ada yang ingin sedikit saya dalami. Kehidupan yang baik, kehidupan yang pantas itu dari kacamata siapa? Terkadang kita sudah punya mobil satu, punya rumah, punya keluarga, tidak cukup di mata yang lain gitu nah. Ini mohon dijelaskan sedikit Pak Kiai. Kita kembali kepada Al-Qur'an ya. tadi bahwa hmm kehidupan yang pantas yang baik itu adalah kehidupan yang diliputi oleh keimanan kepada hmm, Allah. tetap kuncinya tetap di keimanan. kuncinya iman. Hmm. Kalau orang tidak beriman nanti kalau misalnya sudah punya satu mobil ingin dua mobil, sudah punya dua mobil tambah hmm. lagi dan seterusnya. Jadi tidak puas-puasnya. Ya. Nah itu yang tadi materialis namanya. Hmm. Jadi hmm. uh, dia terima al-qanaatu bil mawjud menerima segala pemberian Allah yang berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Karena kalau dia syukuri pasti Allah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri pemberian Allah ini akan kutambahkan kata Allah. Mhm. Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat kalau kamu tidak syukuri, kamu ingkar dengan nikmat itu, siksaku amat pedih. Nanti kalau sudah dapat rahmat, dapat ridwan. Nah, keriduan inilah yang perlu dicari. Kalau kita sudah diredoi oleh Allah, maka segala permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kita baca dalam Al-Quran. Mhm. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki tam mardiyah. Allah ridho. Kita pun ridho. Orang tua kita senang sama kita ataupun akan diberi. Baik, kalau sudah sama-sama ridho tadi kalau ya. Kalau sama ridho. Lain kalau satu yang jengkel, nah, satu minta, pasti. satu belum tentu memberi ya, oke. Okay. <laughs> Jangankan sepeda, ya <laughs> uang pun tidak akan diberi. Gitu. Baik, oke. Okay. Sebelum dibahas lebih lanjut, oke, okay, kita mungkin berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silahkan ibu, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Sumiati. Uh mhm. -huh. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara menciptakan rumahku adalah surgaku. Hmm. Karena dari rumah itu kita akan mencapai kebahagiaan untuk dunia dan menuju ke akhirat. Hmm. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja terima kasih. Oke, okay, satu penanya lagi adakah? Oke. Okay. Tolong sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah. Uh mhm. -huh. Saya mau tanyakan pada Pak Kiai, berdosakah bila kita menampakkan kebahagiaan itu kepada orang lain? Berdosakah kalau menampakkan oh, kebahagiaan? Oh, menampakkan okay. pada orang lain. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatima. Kayaknya beliau sedang mengantung mudah-mudahan uh, lahiran beliau ya. lancar ya. Amin. Uh, kita ke Bu Hajah Sumiati tadi. Bagaimana kata beliau agar kita bisa men menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Silahkan Pak Bu Hajah Sumiati. Ya. Ini konsep Islam ya. Mm -hmm berlandaskan hadis Nabi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana menciptakan rumah tangga uh, yang sakinah, hmm. yang mawaddah warahmah? Uh, Nabi pun memberikan tuntunan. Ada beberapa kriteria rumah tangga itu menjadi sakinah, menjadi bahagia. Pertama, punya suami, suami yang soleh suami yang baik, suami yang beriman, atau punya istri istri yang mukminah dan sama imannya. Irama. Kalau berbeda, sudah pasti peraturannya beda. Tidak akan ada titik temunya. Sama. Ya suami yang baik. Suami yang baik yang bagaimana itu? Suami yang tahu hak dan kewajibannya istri pun tahu hak dan kewajibannya. Barangkali uh, di Aji sudah berkeluarga. Alhamdulillah, sudah. Sudah tahu kan kewajibannya apa, haknya apa. Jadi masing-masing jalan sesuai dengan tuntunan Allah di atas hak dan kewajiban. Satu. Yang kedua, dia bergaul seisi rumah itu. Hmm, bapak, ibu, anak. anak. Hmm. Bergaul dan tinggal di lingkungan orang-orang yang baik. Hmm, artinya membeli rumah pun harus di lingkungan harus yang baik. Harus lingkungan. Makanya Imam hmm. Syafi'i bilang hmm. kalau cari teman sebelum berjalan. Hmm. Pilihlah rumah sebelum berumah tangga. Hmm. Artinya ya. kita membuat rumah kita lihat lingkungannya. Nah, lingkungannya semua maaf, pencuri, hmm. perampok, hmm Nah, pengaruh lingkungan itu lebih banyak, lebih besar. Kalau sudah kadung Pak Kiai, kita sudah kadung tinggal di sana, ternyata lingkungan kita berubah menjadi sesuatu yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Semestinya kita harus bisa merubah. Hmm, kita yang mewarnai. Kita yang mewarnai mereka. Kalau tidak bisa. Nah, ada hadis kan? -hmm. Man roa minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Uh, eh, siapa yang melihat barang yang munkar rubah dengan kekuasaannya fa'ilam yastati mhm. fabilisani kalau tidak mampu dengan kekuasaan ya dengan lidah mhm. dengan ucapan tapi ucapan yang baik ya. kalaman lajinah, ucapan yang lemah lembut ucapan yang membuat hati orang itu nyaman hmm, mendengarnya ya. Mhm. tentram kalau ini tidak mampu juga tapi kalbi. hmm cukup dengan hati. Kita upayakan rumah tangga kita ini kita bentengi betul hmm. agar tidak kena pengaruh yang lingkungan masyarakat yang kurang baik. Ya. Lalu dalam hati kita kita kurang senang dengan perbuatan itu. Ini bukan dengan orangnya. Dengan si pembuat uh, hmm. maksiat, itu adalah makhluk Allah juga. Kita tidak boleh membenci dia kalau kita benci dia sama juga membenci siapa? Allah. Hmm. Karena yang ciptakan dia adalah Allah dengan perbuatannya. Perbuatannya yang tidak suka. Nah, jadi uh, usahakan pergaulan dan pertemuan kita dengan orang-orang yang baik, ya. orang-orang ya. yang soleh. Kemudian yang ketiga, mm -hmm. ya uh, bahwa punya rezeki di negerinya sendiri. Hmm, jangan sampai mencari rezeki dari orang lain, Mulai. misalkan negara orang lain. Misalnya, hmm. ini ada ibu ya. maaf bekerja di luar, hmm. lagi di luar negeri. Ya. Suami di Indonesia. Hmm. Ada pun yang jadi itu. nah, ini sudah pasti nggak akan timbul kebahagiaan. Hmm. Nggak akan diraih kebahagiaan meskipun tiap bulan ada kiriman. Ada kiriman. Hmm. Karena tidak semata-mata kebahagiaan itu terletak pada itu. Pada materi semata ya. Hmm. Yang semaksud pada materi, ya. pada harta. Ya. Dan yang keempat, ayakuna auladuhu abroron. Apa itu pakai? Punya anak, anak yang baik pula. Tapi terkadang pakai hanya sebuah keinginan saja anak baik Sudah mencoba mendidik dengan cara yang baik Tapi terkadang ujungnya bandel juga ya Bu ya Nah bagaimana kalau kayak gitu terjadi? Nah makanya hmm. Mas Aji ya. Untuk memperoleh anak yang baik itu hmm. Dimulai dari awal Artinya dari sebelum kita pernikahan jadi pernikahan itu bukan diartikan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hmm. melampiaskan hawa nafsu. Okay. Jadi pernikahan itu wabatsa minhum rijalan katsira wa nisa. Dengan niat mengikuti perintah Allah sunnah Rasul untuk mengembangkan keturunan. Keturunan yang baik. Nah, pas ketemu mengawalinya dengan doa. Saya yakin ibu-ibu udah hafalkan doanya. <laughs> Jangan sampai diajarin di sini Pak ya. <laughs> Insya Allah sudah hafal semua. Hafal semuanya. Hmm. Dari dari awal bertemu, kemudian ketika dia hamil. Hmm. Seperti ibu kita diajak ke tempat ya. yang baik Seperti contohnya ibu oh, Ya kan? Amin. Diajak ke tempat yang baik Anak itu kan mendengar Bagaikan kaset -hmm. Kita ucapkan apa itu didengar hmm. Sehingga satu saat kita putar dia akan bersuara seperti itu ya. Jadi perdengarkan yang baik makan makanan yang halal, hmm. bukan hanya sekedar bergizi. Ya. Sementara orang hanya mementingkan gizi, ya. tapi tanpa memperhatikan halalnya. Hmm. Jadi halal nomor satu, baru kemudian toyib, ya. toyibah, halalan dulu, baru toyibah. Ya. Jadi jangan toyibah halal. Ah ini nanti akan berpengaruh karena anak yang tumbuh dari uh, makanan yang tidak halal, mhm. baik itu cara memperolehnya ya. atau dari makanan itu halal, tapi memperolehnya dengan ya. cara yang tidak halal akan tumbuh darah yang juga tidak, yang juga tidak halal. Ya. Nah, ini akan berpengaruh. Dan yang kelima, Lima. Mhm. ya, suami istri ditunjukkan aibnya masing-masing kekurangannya masing-masing. Maksudnya begini? Maksudnya begini. Suami mengetahui bahwa suami itu ada kekurangannya. Hmm. Si istri juga ada kekurangannya. Nah, pasti juga suami ada kelebihannya. Ya. Istri juga ada kelebihannya. Nah, lebih dan kurangnya ini kan ditambah. Betul. Lebih dan kurang. Kalau lebih dan kurang berarti kan pas nantinya. Hmm. Hmm. Jadi masing-masing mengetahui kekurangan istri apa, kemauan suami apa, kemauan istri apa. Jadi dengan begitu insya Allah tercipta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sehingga terwujud baiti jannati. Artinya saling melengkapi di sini. Saling ya. melengkapi. Baik Pak Kiai, waktu kita tinggal terbatas sedikit lagi. Kemudian uh, Bu Fatimah tadi pertanyaannya, berdosakah kata beliau kalau kita menampakkan sesuatu kebahagiaan itu kepada orang lain, Pak Kiai? itu satu hal yang diperintah malah hmm. menampakkan kebahagiaan kepada orang lain. Seperti apa esensi begini. bahagia yang kita tunjukkan? Kata Nabi begini, hmm. Allah sangat senang kalau hambanya diberi rizki, ya. dia kan bahagia. Betul. Lalu diwujudkan rizkinya itu, ditampakkan rizkinya itu. Misalnya, hmm. dikasih rizki, dibeli baju yang bagus, ya. dia pakai itu yang bagus. Hmm. Jangan di rumah pakai baju sembarangan. Ya. Suaminya yang belikan baju yang bagus, dipakainya keluar. Hmm. Tampakkan kepada suami. Pertama kepada suami yang pertama, ya. kepada suami. Hmm. Kemudian baru kita keluar pakaian yang bagus, yang ya. baik hmm. gitu. Nah, sehingga kita nampakkan kebahagiaan itu kita berbagi rasa sama orang lain. Terkadang kan pakai kita tidak tidak nyaman nih melihat rumput tetangga yang hijau dalam bahasa lainnya gitu ya. Yeah. Timbul saja uh, godaan agar kita bisa ngomongin nih, wah si A itu uh, beli mobil lagi tuh, dari mana tuh uangnya? Nah, biasanya gitu ya Bu ya. Yeah. Iya kata ibu-ibu, aku ibu-ibu. Untuk menghilangkan sifat hasud itu. Hmm. Kembali lagi. Yeah. Itu berjuang untuk hadir di majelis taklim. Ya, jadi kumpul sama orang-orang yang baik, mhm. insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang baik. Baik. Bu Fatimah mudah-mudahan terjawab Bu Walaupun bahasa beliau begitu penuh makna dan singkat saja Bu ya Tapi esensinya sesuatu itu harus semua diawali dari lingkup dan uh, sesuatu yang baik juga ya Pakai pakai terakhir di dua menit terakhir ini Berikanlah kita sebuah benang merah pakai Tentang seperti apa hakikat kita untuk hidup bahagia Tidak hanya di dunia Tapi mudah-mudahan juga berujung sampai ke akhirat kelak pakai Silahkan Baik, uh, pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang hadir di studio raihlah satu kebahagiaan yang mencakup dunia akhirat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya sholat, puasa, zakat, dalam bentuk sosial kemasyarakatan, mengatur rumah tangga, mengatur anak, itu adalah termasuk bagian daripada ibadah. Lihatkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan bertangkal kepada Allah yang ujungnya menjadi ibadah sampai senyum kepada teman kita hmm. itu akan menjadi ibadah hmm. kemudian lakukanlah perintah-perintah Allah laksanakan perintah Allah sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan jauhkan larangan Allah sejauh-jauhnya Allah kita akan memperoleh satu kebahagiaan yang hakiki di dunia حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمين Aduh rasanya ingin berbincang lebih banyak nih kepada Pak tentang seperti apa kebahagiaan biar kita semua tidak hanya omongan saja bahagia tapi memang kita bisa meraih kebahagiaan itu. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dan ibu-ibu dari uh, Majelis Taklim Ar-Ridha juga terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Setelah tadi kita menyimak dengan panjang lebar seperti apakah kebahagiaan itu, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi ternyata kebahagiaan itu tidak saja menumpuknya materi pada diri sisi kita tetapi lebih jauh dari itu diawali dengan sebuah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita mencoba untuk berhijrah dari keburukan menuju kebaikan Dari hal yang biasa menuju luar biasa tentu dari kacamata kebaikan Kemudian yang ketiga kita tentu juga bersungguh-sungguh atau berjihad Tidak saja dari harta kita yang tersimpan hak orang lain di dalamnya Tetapi juga dengan jiwa kita Mudah-mudahan dengan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas Saya Rahma Haji Asmuri undur diri dari hadapan Anda Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.